Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah wa inna au iyyakum la'ala ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim Kul ngucapo sira Muhammad Man utai sapa iku yarzuku iku paring rezeki sapa man kum ing sira kabeh Sing rezeki mau minas samawati kang sangka pira-pira langit sangka pira-pira barang dhuwur alam dhuwur Misale almat tori tegese udan wal ardilan sangking bumi misale anabati tegese tetanduran Kul ngucapo sira Muhammad Allah utahe sing ngatur rezeki sanga langit lan bumi ku Allahu Allah Ilam yakulu lamun ora jawab siapa wong akeh ing jawaban Allah La jawab ora ana jawaban kang bener iku maujud ghairuhu sak liyane jawaban Allah Kula baleni malih Kul ngucapa sira Muhammad, nggih pertanyaan man utahi sapa iku yarzuku ngrezekeni sapa man kum isra kafe minas samawati sing biro-biro langit atau alam dhuwur. Ail matori tegese udan wal ardi lan bumi anabati tegese tanduran misale men. Kul ngucapa sira Muhammad Allah, utahe kabeh sing ngatur rezeki sangka langit lan bumi ku Allah. Ilam yaqulu lamun ora jawab sapa ngakeh, ora jawab hu ing jawaban Allah. La jawab ora ana jawaban iku maujud ghairuhu saliyane jawaban Allah. Wa inna ini ayat paling sensitif. Wa inna lan saat temene ingsun, ingsun kanjeng Nabi lan para sahabat kita, kita zaman itu kayak kanjeng Nabi dan para sahabat. Au iyakum to saat temene sira kabeh. Ai ahadal fariqa ini tegese saat temene salah sijine kelompok loro. Iku la ala hudan yektine potensine iku ning gone petunjuk au fi dhalalin utawa ing dalam kesesatan mubinen kang jelas ai bayinen tegese ing dalam jelas. Fil ibhami iku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Fil ibhami iku tetep ing dalam nyamarno sapa sing tuk hidayat. Talat tufun utawi gawe alus, gawe alus bihim kelawan kufar. Sing sifate talat tuh mang daen kang iso aja aja ilal imani maring iman. Idza wukifu nalikane den wufiku nalikane den tunjukno sapa ngakeh lagu maring iman. Kedua kul ngucapo sira Muhammad ngene. Latus aluna ora bakal den takoki sira kabeh amma sanging perkara ajrumna kang salah kita, kang dosa kita. Walanus alu lan yo ya ora ditakoki kita amma sanging apa wae tak maluna kang wis nglakoni sira kabeh. Kula baleni nggih ngangge makna sing kedua. Karena ayat ini ayat paling paling jadi napa polemik maknane maksudnya. Nah ayatnya nggih bener. Sing beda loh sing maknane. Kul ngucapo sira Muhammad latus aluna ora den jaluki tanggung jawab sira kabeh ama sanging apa wae ajrumna kang salah kita atau dianggap salah kita. Pun sampean maknani ping pindho kados kula. Nek kula ping telu maknane ping telu. Ben pe bekok wis. Dadi wong bingung dituruti. Wala alulan ora dijaluki tanggung jawab kita ama sing perkara tak malu kang lakoni sira kabeh. Li anna koron sak temne kita bari unagu bebas kabeh mingkum sanging sira kabeh. Eh, ketiga kul ngucap sira Muhammad ngene ada tiga kali kul untuk kanjeng Nabi di metode dakwah Yasma'u bakal ngumpul nosok benana ing dalam antarani kita sapa Rabbuna pangeran kita yaumul kiamat ing dalam dina kiamat Sumayaftahu mongko nuli mutusna sapa Allah yahkumu tegese mutusna sapa Allah benana ing dalam antarane kita mutusna bil haqqi lan hak Maknane hak teng mriki misale faitu khilu mongko nglebokno sapa Allah al mukhikina ing wong sing bener al jannata ing swarga Wal mubtili narang no wong sing batal, wong sing gak bener anaro ing neraka. Toh wa wa ta'awu al fatahu dat sing gawe keputusan, al hakimu tegese sing gawe keputusan. Al alimu to dat sing beso bima klan perkara yahkumu kang gawe keputusan sapa wa bihi klan ma. Pun iki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena uh, jadi biasanya jadi background cover biasanya dados tulisan-tulisan teng cover-cover dakwah teng Nggih, dadi Kanjeng Nabi, yes, Kanjeng Nabi sing sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Ya mukhatabe tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomong yang wong kafir-kafir iku. Kita-kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua. Mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar. Toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Terus ketiga, lalu apa kue mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa penge? Pangeran. Berarti ada tiga napa ada tiga frasa, ada tiga kodiah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing sing umumnya ulama. Nggih, sampean seneng sing umum taseng sing khusus? Ndak jawab. Ya? Apa sing ngawur? Enggak pilihannya loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti kayak sombong. Lah jaluk dadi kelas apa? Khusus. Apa milih sing awam? Awam wis awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener wis wis biasa ngawur no. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ono wong kesopanan yo ya ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena ya karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan kes, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Saya ulang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar. Nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah. Nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting. Yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab. Nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini. Saya ulang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham gak? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran. Seakan-akan Nabi mengekrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Neng dinggon wong alim ku masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim angel. Sing mari angel kaya kula ya mergo ikhlas dadi ora peduli ke setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali berpak hab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala Hutan au fidolal mubin bahwa kita tidak kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang mutuskan itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias ini kebenaran kok jadi bias macam-macam lah orang macam-macam tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian makna ayat dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpi berpikir jadi bukan urusan ekor dan tidak ekor makanya kemudian kita barokah ya. Kita semua tidak paham Quran ya barokah karena timbang faham keminter atau rafaham terus tahlilan utawa moro kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kayak rano pangeran lah apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? apa di Mahabi, tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Sing ra tahlil dari pengiran jan kira tau diundang jeng wis kowe muni ngono muni bid'ah. nah, <laughs> sing repot nak sing sing diundang pancen rezekimu kok ngono jeng wis muni ya repot. <laughs> Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. <laughs> Paham ke rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Kowe bela tahlil padum payu. untuk gue mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum rah payu itu ya repot nak panjen nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah tahu.